Dan terakhir kita baca adalah keutamaan Uthman radhiyallahu taala anhu wa kadzalika min fadailihi أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية ابتعثه إلى قريش ليهدأ فتنتهم لأنه كان له جاه أكثر من غيره لأن درك وطمان عثمان رضي الله تعالى عنه adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutusnya kepada Quraisy sebagai utusan perwakilan dari kaum muslimin untuk meredakan fitnah yang terjadi ketika itu yaitu di dalam kasus Hudaybiyah ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat untuk haji atau umrah dihalangi oleh Quraisy maka terjadilah ketegangan antara keduanya maka Rasulullah SAW mengutus Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu li'annahu kana lahu jahun karena Uthman memiliki jah kedudukan di mata Quraisy termasuk tokoh yang dimuliakan oleh Quraisy wa da'i ila al-bai'ah maka ketika itu Utsman tidak pulang pada waktunya yang seharusnya. Sehingga kecurigaan pada kaum muslimin muncul. Jangan-jangan Utsman dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengajak untuk bayat. Dan Rasulullah membayat mereka para sahabat satu persatu. Muhajirin dan Ansar. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, "Hada li Utsman." Ini untuk Utsman radhiyallahu anhu. Maka kalau mereka para pembenci-pembenci sahabat dari kalangan Syiah Rasulullah beralasan bahwa Utsman tidak ikut Bayatul Ridwan, maka ini betul-betul kebodohan yang nyata. Kebodohan yang sangat jelas. Ya. Memang tidak ikut bayat Ridwan. Tetapi justru bayat itu diadakan untuk membela Uthman. Karena mereka khawatir Uthman dibunuh oleh Quraisy. Maka berbayat untuk mati fi sabilillah, berbayat untuk membela agama, membela Islam dan membela Uthman. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, lagi pula, walaupun Utsman tidak hadir, Rasulullah SAW mewakilkan tangannya yang mulia untuk Utsman. Hada li Utsman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini keutamaan yang sangat besar sekali dari keutamaan-keutamaan Utsman. Dan juga Ali radhiyallahu taala anhu juga memiliki sekian keutamaan yang tidak diragukan lagi. Bahkan pada perang Khaybar Rasulullah SAW menyatakan, "Lau'tiyanna rayata wadan lirajulin yuhibbullah wa rasulah wa Allah wa rasul Besok aku akan berikan bendera kepemimpinan ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka keesokan harinya para sahabat bersegera berpagi-pagi datang kepada Rasulullah SAW. Masing-masing berharap ayu toha Masing-masing berharap akan mendapatkan bendera kepemimpinan tadi, bukan karena ambisi kepemimpinan, tetapi karena pujian tadi. Aku akan berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata keesokan harinya Rasulullah SAW melihat kepada para sahabat bertanya, Aina Ali? Mana Ali? Dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit di matanya. Maka diutuslah seseorang untuk menjemput Ali. Didatangkan yakuduhu armad. Dituntun dalam keadaan matanya sakit. Maka Rasulullah SAW mendoakan Ali bin Abi Thalib dan yatful fi ainaihi. Yatful itu seperti meludah tapi tidak keluar atau keluar hanya percikan saja. cuk begitu. Maka sembuhlah. Ka'an lam yakun bihi wajah. Seakan-akan gak pernah sakit. Kemudian diberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian diberikan pesan-pesan. Imdi ala rizq. Berjalanlah dengan tenang. Sampai akhir hadis. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau min al-fadail wal badl wal infaq fi sabilillah syai'ul katsir. Uthman ibn Affan juga memiliki keutamaan yang lain seperti berinfak sekian banyak fi sabilillah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan sekian banyak. Demikian pula Umar wa Uthman. demikian pula Umar wa Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hada bittifaqi ahli sunnah. Ini adalah dengan kesepakatan seluruh ahli sunnah. Kesepakatan seluruh ahli sunnah. Mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali ala tertib sesuai dengan susunannya. Yang paling utama, yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum sesuai dengan susunan khilafah mereka. Fadluhum ala hada tertib. Maka keutamaan mereka pun sesuai dengan susunan khilafahnya. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin minhum fahuwa dhallun mudil. Maka siapa yang mencerca khilafah mereka yang empat ini, maka dia sesat dan menyesatkan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang tidak mengakui keutamaan mereka, khulafa al-arba'ah, fahuwa adallu min himari ahlih, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Walakin fil mufadalah. Hanya saja susunannya. Adapun Abu Bakar wa Umar muttafaq alaih. Ijma' para ulama, sepakat seluruh para ulama. Abu Bakar wa Umar yang paling utama. Sedangkan Utsman dan Ali disinilah terjadinya perselisihan sedikit di antara mereka. Faqad kana ba'du ahli sunnah yufaddilu Aliyan ala Utsman. Sebagian ahli sunnah berpendapat bahwasanya Ali lebih utama dari Uthman. Kemudian sebagian yang lain berpendapat sebagaimana keumuman para ulama bahwa Uthman lebih utama dari Ali sesuai dengan susunan khilafah karena itu hasil pilihan orang-orang terpilih. Maksudnya terbaik. Hasil pilihan Muhajirin, hasil pilihan Ansar, hasil pilihan para sahabat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan keutamanya dalam hadis-hadis. Orang-orang hebat ini yang memilih Utsman di atas Ali. Ketika Umar menyatakan sepeninggalku kalian pilih di antara enam orang ini. Dan anakku Abdullah ajak musyawarah tetapi jangan dipilih. Maka dipilih, dipilih, dipilih, dipilih. Berakhir dengan Uthman dan Ali. Maka waktu itu sahabat yang mulia yang ditugaskan untuk memilih ini keliling dari rumah ke rumah. Mengetok pintu dari rumah ke rumah. Tidak tidur. Beberapa hari, bukan sehari. Bukan semalam untuk menanyakan bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu semua muhajirin dan ansar, khususnya kibaruhum, orang-orang besarnya, orang-orang yang tokohnya. Sampai kemudian subuh harinya dia berkata kepada Uthman, "Kalau aku memilih Ali, apakah engkau siap untuk sami'na wa ta'ana?" Aku siap. Ya Ali, kalau aku memilih Uthman, apakah engkau siap untuk sami'na wa ta'ana? Aku siap. Sami'na wa ta'ana. Maka diangkatlah tangan Uthman dan dia katakan, aku bayat engkau. Kemudian diikuti oleh Ali dan diikuti oleh semua yang lain. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini bahwasanya ada sebagian ulama yang menyatakan Utsman atau Ali lebih utama dari Utsman. Tetapi kemudian istaqarral amr ala ittifaq ahli sunnah ala tafdhil Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu di awal-awal ketika ditanya bagaimana pendapatmu? Ali. Bagaimana pendapatmu? Uthman. Bagaimana pendapatmu? Ali. Bagaimana pendapatmu? Uthman. Ada pendapat yang menyatakan Ali lebih utama dari Uthman. Tetapi setelah dibaiat dan setelah mereka melihat Uthman dibayat dan dipilih oleh sebagian sahabat kibar, maka setelah itu pun istaqarra, menetaplah keyakinan ahli sunnah bahwasanya Uthman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Kalau Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة نبي Nabi SAW berpesan ketika diminta ausina berikan wasiat kepada kami maka Nabi menyatakan usikum bitaqwallah والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تسكليا untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah khalifah yang lurus setelahku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Siapa khulafah rasyidin yang disebut? Siapa khulafah rasyidin? <clears throat> yang dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk dipegang sunnahnya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa khulafa ba'di salasuna sana. Khalifah yang lurus, khulafa rasidun setelahku 30 tahun. Maka ketika dihitung 30 tahun, maka dapatlah Abu Bakar dua tahun, Umar sepuluh tahun, Utsman sekian belas tahun sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan sedikit pada Hasan. Khalifah Al Hasan beberapa bulan. Ini khoni fidina azakumullah khulafa ar Rashidin bil ittifaq dengan kesepakatan seluruh ahli sunnah. Maka kalau Nabi menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar rashidin al-mahdiin, maka yang dimaksud mereka. Kalau Nabi menyatakan peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa, artinya peganglah sunnahku dan sunnahnya Abu Bakrin, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman dan sunnahnya Ali radhiyallahu taala anhum dan bisa dikatakan sunnahnya Al Hasan radhiyallahu taala anhu. Apa sunnahnya Al Hasan? Yang paling menonjol, paling terlihat. Cuma sekian bulan tetapi memiliki jasa yang sangat besar. Yaitu beliau mengalah. Pada pertikaian antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Yang hampir terjadi pertempuran antara dua kelompok besar itu. Yang kata mereka yang melihat kesaksian kejadian tersebut berkata sungguh kalau terjadi peperangan ini tidak akan selesai sampai terbunuh jumlah kaum muslimin yang segunung itu mengalahkan yang segunung itu, yang segunung ini, atau yang segunung ini mengalahkan segunung ini. Maksudnya akan terjadi kehancuran besar. Maka Al-Hasan menyatakan, apakah engkau siap? Wahai Muawiyah, kalau aku serahkan kepadamu untuk memimpin manusia dengan Quran dan Sunnah, Ya Al-Hasan, wahai cucu Rasulullah, ini lembaran kosong. Kamu tulis apapun yang kau mau, aku tanda tangan. Aku cocok, aku sepakat. Engkau adalah orang yang mulia. Engkau adalah orang yang begini dan begitu. Maka kemudian dibikin perjanjian dan kemudian distempel. Waktu itu pakainya stempel. Stempel seperti cincin perak yang membekas. Selesai. Seluruh kaum muslimin bergembira. Dari kedua belah pihak bergembira tidak terjadi perang, mereka berpeluk-pelukan. Sehingga tahunnya dijuluki tahun jamaah, tahun persatuan. Ini barakallahu fikum sunnatul hasan yang hasan. Sunnatul hasan al-hasan. Sunnahnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dan memang sunnah yang benar-benar hasan, benar-benar bagus menjaga darah kaum muslimin tidak ada yang menentang, nggak ada yang menolak, nggak ada yang menjelekkan sikap Al Hasan ini. Bahkan Rasulullah SAW memujinya sejak masih digendong Hasan. Inna bni hadha sayyid. Anakku ini adalah sayyid. Tokoh besar. Yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Inna bni hadha sayyid yang dia akan menamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Rasulullah SAW memuji. Maka wahai para pengaku-pengaku turunan Nabi, kalau kamu merasa sayyid, maka sesungguhnya sayyidmu adalah Al-Hasan yang mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Contohlah sayyidukum. Contohlah sayyid kalian yang mau mengalah untuk mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin tidak ambisi, tidak kemudian mengorbankan sekian juta darah kaum muslimin hanya karena ambisi kepemimpinan, tidak. Justru sebaliknya. Demikian pula sunnah Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum mereka adalah orang-orang yang menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Abu Bakar menerapkan sunnah di masa kepemimpinannya. Umar menerapkan sunnah di masa khilafahnya. Utsman menerapkan sunnah di masa khilafahnya. Ali juga demikian menerapkan sunnah Nabi di masanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sudah kita kisahkan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak mau meninggalkan satu kalimat pun dari perintah Rasulullah kecuali dikerjakan. Dan beliau menyatakan, kalau aku meninggalkan atau khawatir, kalau aku meninggalkan satu sunnah saja, an azik, aku akan menyimpang. Maka beliau memberangkatkan Jais Usama karena Rasulullah SAW yang memberangkatkannya. Ketika mereka protes begini dan begitu, kata beliau tidak peduli. Karena yang memberangkatkan adalah Rasulullah, aku tidak akan menggagalkan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jais Usama berangkat. Bahkan dalam riwayat disebutkan ucapannya yang terkenal. Kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usama. Karena itu ucapan Rasulullah SAW, aku tidak akan membatalkan. Wa Umar tidak ragu lagi bagaimana futuhat. Beliau memperjuangkan dan memenangkan sekian kali perjuangan jihad, futuhat, dibuka negeri-negeri dan mereka semua diajak kepada Islam. Dan bagaimana ketegasan Umar dalam menentukan ketentuan-ketentuan, keputusan-keputusan dalam menegakkan agama. Dan juga sunnah Abu Bakar pada harbur riddah, memerangi para murtadin. Demikian pula Uthman. Memiliki sekian jasa-jasa yang besar dan kesabarannya menghadapi pemberontak. Tidak melindungi dirinya dengan mengorbankan kaum muslimin. Tetapi justru menjaga kaum muslimin dengan mengorbankan dirinya. Ini sunnat Uthman radhiyallahu taala anhu. Itu sunnahnya Uthman. Wahai para penguasa, wahai para khalifah, wahai para imam-imam pemimpin dunia Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahnya Uthman. Menjaga darah rakyat muslimin dengan mengorbankan dirinya. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya mengorbankan darah rakyat muslimin untuk menyelamatkan dirinya. Untuk meninggikan dirinya. Tidak. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak mengucapkan satu kalimat. Yang dengan kalimatku tertumpah darah kaum muslimin Padahal para sahabat berkata, Ya Utsman, perintahkan kami untuk melawan mereka ini, para pemberontak ini. Tidak, mereka muslimin. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Sampai terbunuhlah Utsman radhiyallahu taala anhu wa muhtasib. Dalam keadaan beliau ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya Ali radhiyallahu taala anhu tidak kalah besar. Ketika beliau memerangi Khawarij. Ketika muncul Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Dengan sombongnya orang-orang Khawarij berkata kepada Ali, "Mengapa di zaman Abu Bakar dan Umar aman, tapi di zamanmu kok begini keadaannya kacau?" Maka Ali menjawab, "Iya, di zaman Abu Bakar wa Umar rakyatnya seperti aku. Tetapi di zamanku rakyatnya seperti kamu. Jawaban yang sangat bagus dari Alim dan Abu Talib. Ketika sudah tidak bisa disabari lagi. Tidak bisa dimaklumi lagi. Mereka membunuh, mereka merampok, mereka menjarah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yang dikatakan akan keluar setelahku. Satu kelompok. Yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awzan. Mereka membunuh orang muslim, mereka membiarkan orang kafir. Aku yakin mereka orangnya.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 Maka diperangilah Khawarij ketika itu. Tidak tersisa kecuali sembilan orang. Sesuai dengan sumpahnya. Tidak akan tersisa sepuluh orang pun dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW eh, menyatakan Rasulullah SAW sesungguhnya Allah memiliki hamba Ida aqsama 'ala Allah la abarrah memiliki hamba-hambanya yang dicintai yang kalau dia bersumpah pasti Allah tunaikan Ida aqsama 'ala Allah kalau bersumpah dengan nama Allah la abarrahu niscaya Allah akan wujudkan sumpahnya sungguh Demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa sepuluh orang pun. Allah berikan. Benar-benar tidak tersisa kecuali sembilan orang. Ikhwani fiddina azakumullah. Ini juga sunnahnya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Mungkin kalau orang-orang yang di bawah Ali atau kita mungkin akan berpikir nggak tega. Masa kita perangi? atau kurang bijaklah atau ini atau itu. Tetapi Ali tahu dengan ilmu dari Rasulullah SAW. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikianlah masing-masing khalifah menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada kepemimpinannya. Pada khilafahnya, di masanya. Masing-masing diuji. Abu Bakar diuji dengan murtadin. Umar diuji dengan orang-orang kafir yang mengganggu dari dalam dan dari luar. Bahkan yang dari dalam sampai membunuh Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu para tawanan-tawanan yang jadikan budak. Yang dari luar tentunya futuhat, pembukaan-pembukaan negeri-negeri. Kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus Sunnah Nabi itu intinya. Sunnah khulafa bagaimana penerapannya. Jadi tidak bertentangan. Gimana kalau ada sunnah Nabi bertentangan dengan sunnah para sahabat? Khulafa Rasidin. Dua-duanya sudah dipegang. Tapi kok bertentangan? Tak mungkin ada pertentangan. Kalaupun terjadi sesuatu yang seakan-akan pertentangan, mungkin tidak diketahui, tidak disengaja, atau dikira tidak demikian. Ikhwan ibn Azzaqullah. atau pada kondisi-kondisi tertentu. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sudah hampir memutuskan seseorang pencuri harus dipotong tangannya, tidak jadi. Ketika dilihat ternyata dia orang yang kepepet, orang yang begini begini begini begini yang seharusnya dia dibantu. Tetapi tidak dibantu oleh kaum muslimin, maka dia justru menyalahkan muslimin, kalian yang menyebabkan dia mencuri. Ini sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dilihat kondisi keadaan orang tadi ketika mencuri kenapa? Ternyata karena kelaparan. Ikhwan dan banyak kisah-kisah yang seperti ini yang akhirnya kita mendapatkan sunnah bagaimana menerapkan sunnah. Kita mendapatkan sunnah bagaimana cara menerapkan sunnah. Artinya sunnah Nabi SAW bagaimana diterapkan di zaman Umar Bagaimana terapkan zaman Abu Bakar, bagaimana terapkan zaman Uthman dan zaman Ali radhiyallahu taala anhu. Kita mendapatkan sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan sunnah terapan bagaimana mereka menerapkan. Al-Khulafa, al Rashidin, al Mahdiin, Sehingga muncul ahlul halli wal aqdi dari sunnahnya siapa? Sunnah Khulafa Al Rashidin. Istilah wakil-wakil yang bermusyawarah dalam masalah pimpinan yang dijuluki dengan ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang dipilih untuk berbicara dalam masalah khilafah. Umar menunjuk enam orang. Ini khun ibn azakullah sunnatul khulafah ar rashidin al mahdi Baik, selanjutnya dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah. An-nasu yafza'una 'inda al-khilafat, 'inda al-ikhtilafat ila hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hajjil khulafa alladhi wasafahum bi annahum Manusia bisa kembali segera ketika mereka berselisih kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kepada sunnah-sunnah para khulafa ar-rashidin. Bagaimana mereka menerapkan sunnah Nabi SAW. Alladhi wasafahum bi annahum rasidun yang Allah gambarkan mereka sebagai ar-rasyidun yang lurus. Wasafahum bi anahum ala huda disifati pula bahwa mereka di atas petunjuk. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Mahdi maksudnya dibimbing dengan hidayah. Wa anna hadzal huda yuqtada bihi dan bahwasanya yang namanya huda diikuti yang namanya huda adalah untuk diikuti. Wa annahum rasyiduna dan bahwa mereka adalah orang-orang yang rasyidun. Yang lurus. Fabarrahum minad-dhalal. Allah bela, Allah lindungi mereka dari kesesatan. Itu makna rasyidun. Barra'ahum minal ghai. Mereka dijaga oleh Allah dari penyimpangan. Itu makna rasyidun. Lianna rusdu bedul gay, Karena yang namanya rusd adalah lawannya gay. Rusd kelurusan, gay penyimpangan. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghay Enggak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas yang namanya ar-rusdu minal ghay Kelurusan dan penyimpangan sangat jelas bedanya. Maka tidak usah dipaksa. Mereka milih rusd, mereka selamat. Mereka memilih ghaib, mereka celaka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa Allah. Dikatakan selanjutnya Lihada hasa Rasulullah Rasulullah Rasulullah SAW membimbing, menganjurkan, memerintahkan. Inda istidadil khilafat bainal firaq ketika terjadi pertikaian khilafat perselisihan-perselisihan di antara firqah-firqah an yafza as-sadiqun al-mukhlisun ila ma kana alaihi Rasulullah hendaklah mereka kembali orang-orang yang ikhlas orang-orang yang jujur orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengikuti nabinya kembalilah kepada sunnah dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus berarti wajib mengikuti sunnah nabi Wajib pula mengikuti sunnahnya para sahabat, khususnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Karena Nabi yang menyuruh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka siapa yang akan selamat di akhir zaman? Yang akan selamat di akhir zaman kata Nabi, kulluhum finnar illa wahidah, kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi atau dalam lafaz mislu ma ana alaihi wa ashabi yang seperti aku dan para sahabatku atau dalam lafaz yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Selalu disebut sahabatnya. Aku dan sahabatku, aku dan sahabat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memiliki fadilah-fadilah yang banyak pula. Fadailus sahabah umuman duwinat fi dawawin. Keutamaan para sahabat secara umum tersusun dalam kitab-kitab. Dikumpulkan demikian banyaknya. Ma min kitabin min kutubis sunnah illa wa tajidu fihi fadlus sahabah. Tidaklah ada satu kitab pun dari kitab usul sunnah kecuali mesti di dalamnya ada bab khusus tentang keutamaan para sahabat. Kamu ambil kitab yang berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah, mesti ada keutamaan sahabat. Menunjukkan apa? Menunjukkan para ulama tidak berselisih. Semua sama. Kamu ambil usul sunnah Al-Humaidi. Kamu ambil usul sunnah Imam Ahmad. Kamu ambil usul sunnah Abdullah bin Imam Ahmad. Kamu ambil as-sunnah Al-Barbahari. Kamu ambil as-sunnah Al-Baghawi. Kamu ambil as-sunnah apa lagi? Semuanya membahas tentang keutamaan para sahabat. Bahkan ada kitab khusus tentang keutamaan sahabat. Di antaranya Ma'rifatus Sahabah. Ditulis oleh Abu Nu'aim. Al-Isabah. Yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beberapa jilid. Al-Isti'ab. Oleh Ibn Abdul Bar Dan juga Usdul Ghabah. Yang ditulis oleh Ibn Al-Asir. Semuanya tentang keutamaan sahabat dan dikisahkan keutamaan mereka satu persatu. Sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan. Dan rata-rata berjilid jumlahnya. Ada yang empat jilid, lima jilid, enam jilid. Ikhwani fiddin azakumullah. Kullu hada fis sahabah. Semuanya tentang sahabat. Tentang, tentang keutamaan mereka. Maka tarahum ala jami ashabi. Maka kita wajib mengutamakan mereka mendoakan mereka dan tarahum mengucapkan rahimahumullah radhiyallahu taala anhum mengucapkan Allahumma gfir Allahumma gfir lahum doa-doa yang baik untuk mereka dan meminta pada Allah jangan sampai ada ghillan lilladina amanu jangan sampai ada satu ghil kedengkian di kalangan orang beriman terhadap para sahabat Allah taala alam besar silakan yang muadzan adzan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته